Soleh Al-Utsaimin rahimahullah taala ta'rif tatoyur bin lughah tatoyur itu secara bahasa masdar tatoyaro dari fi'il madhi atau yara wa asluhu ma'khudun min at asalnya diambil dari toir, yakni burung Lian al-Arab yatasya'amuna Atau yatafa'aluna bituyur Ani tariqah Al-ma'rufah indahum Bi zajar toir. Jadi ala tariqah Al-ma'rufah indahum bi zajar toir. Diambil dari kalimat burung Karena orang Arab Biasanya mereka merasa sial atau merasa beruntung dengan burung-burung. Dengan jalan apa? Dengan jalan yang dikenal mereka, yang di sisi mereka, jalan seperti ini diketahui. Atau tata cara seperti ini diketahui dengan melepaskan burung atau menghardik burung. Sama yang kemudian melihat Hal yadhab yaminan au Apakah burung itu terbang ke arah kanan atau ke arah kiri? Aw ma atau yang semisal itu. Fa bila jihah allati fiha tayamun aqdama. Kalau burung itu yang dia lepaskan atau mungkin dia gertak sehingga terbang dia itu mengarah ke arah kanan aqdama, maka dia pun berangkat meneruskan apa yang diinginkan. Alfiha atasya'um atau yang ke arah kiri ya ahjama dia menahan diri karena merasa itu adalah kesialan kalau burung itu melangkah atau terbang ke arah kiri. Asalnya adalah seperti itu, ya. atau asalnya adalah merasa sial atau merasa beruntung dengan menggunakan apa burung. <clears throat> Ada pun secara istilah bisa ditulis ama istilah faya tasyaum bimar'i au masmu yaitu merasa sial atau merasa mendapatkan malang, pemalangan kerugian dengan sesuatu yang dia lihat mar'i dari fi'il madhi ro'a ro'a ra'u ya isim ini adalah ra'in isim maf'ulnya itu mar'i sesuatu yang dilihat dia merasa sial dengan sesuatu yang dia lihat atau masmu atau yang dia dengar dia lihat dari tadi dari apa yang kita sebut tadi dengan burung kalau dia mengarah ke arah kiri berarti akan sial dengan sesuatu yang didengar umpamanya dia mendengar suara burung gagak atau suara burung-burung burung hantu yang semisalnya merasa akan ada yang mati dan semisalnya. Jadi secara istilah adalah seperti itu. Jadi secara istilah atau tasya'um yaitu atau atatayur yaitu merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang yang dia dengar. Demikian beliau sebutkan. <clears throat> Di situ beliau juga menyebutkan Tatoyur bisa dia itu dengan mar'i atau masmu atau maklum. Itu merasa sial dengan sesuatu yang dilihat seperti burung tadi atau masmu mendengar suara burung gagak atau burung hantu atau burung yang lain yang merasa dia dengannya ada yang mati dan semisalnya atau mendengar orang yang mengatakan ya khusron wahai orang yang rugi atau mendengar ada orang yang mengatakan ya khoif khaib ini orang yang mendapatkan bencana seperti itu. Kemudian dia tidak apa tidak melangkah. Ya, dengan suatu yang seperti itu. Atau suatu yang disebutkan ya ini suatu yang maklum yang diketahui. Ya. Seperti hari-hari tertentu mereka tidak melakukan pernikahan mamanya atau hajat yang akan mereka lakukan seperti mungkin akan mengkhitankan anaknya kalau kemudian di bulan Sofar atau mungkin bulan Muharram mereka meninggalkannya. Ini suatu yang maklum di kalangan mereka. Hari-hari ataupun bulan-bulan. Atau tahun-tahun tertentu. Maka seperti ini masuk dalam tatoyur. Pembahasan kita adalah pembahasan tatoyur ini tadi. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat dan simpulkan di ini kita Al-Qaul Sadid fi Tauhid yang ditulis oleh Syed Abdurrahman bin Hasan. <clears throat> Disebutkan di dalam bab ini beliau menyebutkan bahwa Al-Farq bainahuma Yang perbedaan antara atasya'um merasa sial dengan atafaul khusnudon merasa yakni berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ya, di situ ada perbedaan antara hmm. tasya'um merasa sial, demikian juga atafaul merasa khusnudzon, mendapatkan keberhasilan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Anal fa'al al-hasan la yahlu bi aqidatil insan. La yuhillu bi aqidat bi aqidatil insan. Al-fa'al tadi atau fa'ul khusnudzon ya terhadap sesuatu yang dia lihat itu tidak merusak akidah seseorang Wala biaklihi demikian juga akal dia. Walaysa fi ta'liqul qalbi ghairillah. Juga tidak ada di situ terikatnya hati dia itu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bal fihi minal maslahah, bahkan di dalamnya ada maslahat. Anasyat yaitu merasa semangat, wasurur surur merasa gembira. Waktu takwiyatin nufus demikian juga hatinya menjadi kuat. Alal matalib anak nafiah untuk mendapatkan keinginan yang bermanfaat bagi dia. Sifatnya bagaimana? Sifatnya seseorang ayat zimal abdu ala safar au zawaj au aqdin minal uqud. Sifatnya adalah seseorang berkeinginan untuk melakukan perjalanan, safar ataupun pernikahan ataupun melakukan akad, akad dari akad-akad. Au halati minal ahwalil muhimah atau suatu keadaan-keadaan yang penting. Tsumma yara fitil kalhal mayasuruhu kemudian mendapati di keadaan itu apa yang dia merasa senang dengannya. Au yasma'u kalaman ya suruh atau mendengar ucapan yang menggembirakan dia. Seperti dia mendengar ada orang mengatakan ya dan itu sebaiknya kita ketika ketika menjenguk orang yang sakit mengatakan ya salim wahai orang yang selamat demikian wahai orang yang akan menjadi sehat kembali demikian atau mengatakan ya Rashid wahai orang yang mendapatkan petunjuk fayatafa'alu wa yasdad tamuhu fi taisir dzalikal amr maka semakin bertambah dia bersemangat untuk menempuh jalan tersebut yang dia telah berkeinginan padanya. Maka ini semua adalah bagus. Wa amatiyah Adapun seseorang yang dihitung merasa sial, Fa'inau idha azima ala saya yaitu apabila dia akan melakukan suatu perbuatan, kemudian dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, atau bihi, maka berbekas di dalam hati dia. Ya demikian. Ya, ini berbekas di dalam hati dia. Dan di situ ada dua keadaan. Yang pertama adalah ayat tajiba lidali kadai fayatruk. Ya, ini dia menjawab apa yang terbetik pada diri dia itu. Bisikan untuk kemudian tidak meneruskan perjalanan karena merasa sial, kemudian dia meninggalkan apa yang sudah dia inginkan itu. Ini demikian. Ada melihat burung yang dia itu ke arah kiri atau mungkin kadang kejatuhan cicak atau mungkin kadang ketika dia berjalan itu menginjak binatang umpamanya seperti itu, maka dia kemudian meninggalkan perbuatan dia itu. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua lebih ringan. Allah istajib tidak da'i walakinahu yu'thiru biqalbihi. Hazanan wa Hazanan wa wagoman. Dia tidak meninggalkan perbuatan itu. Tetapi apa? Hatinya merasa, merasa lemah, menjadi sedih, gundah gulana dan semisalnya. Maka seperti ini adalah Tatiaroh, ya, merasa sial dengannya. <clears throat> Kemudian semua oleh beliau setelah kita mengetahui perbedaan tadi atafaul dengan tasyaum. Tafaul itu ketika melihat sesuatu ya, dia merasa khusnudon dengannya. Adapun tasyaul tadi merasa sial kemudian dia bisa meninggalkan apa yang dia inginkan dari perjalanan perjalanan dia temui itu atau yang kedua tadi tetap berjalan tetapi apa dalam keadaan sedih. Ya, setelah kita mengetahui perbedaan tadi ya bahkan disebutkan di sini pada tafsir yubayyinu laka wajha karahati syar' litiarah wa damiha. Maka dari perinci, perincian ini maka jelas bagi engkau bahwa syariat ya tidak menyukai tiarah tadi. Ya demikian. Bahwa jumuna munafatiha li tauhid wa tawakal dan sisi menghilangkan tauhid dia. Jadi dia tidak apa? Tidak bersandar urusan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarnya dengan burung tadi atau kejadian yang dia dengar atau yang semisalnya. Jadi seperti ini mengurangi tauhid dia. Menafikan tauhid dia. Demikian juga mengurangi tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dimasukkan bab ini di dalam permasalahan tauhid. Karena apa? Karena seorang yang dia itu tatayur merasa sial dengan sesuatu, maka apa? Mengurangi tauhid dia. Demikian juga tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa ayat demikian juga hadis. <coughs> Wa qaulullah ta'ala dan ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Ala inama ta'irum indallah walakin aktsarhum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya ta'iruhum. Kemalangan mereka itu indahullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada di barang-barang tertentu tidak. <clears throat> Bukan karena karena burung tadi. Ya, demikian juga e, binatang yang lain yang dia perhatikan ya atau mendengar sesuatu atau karena hari atau karena bulan atau semisalnya tidak tidak sama sekali Walaupun asrohum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini yani orang-orang jahiliyah menyandarkan urusannya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada mungkin bintang-bintang atau mungkin dengan burung-burung tadi. Demikian juga sebutkan di surat Yasin ayat ke-19 wa ucapan Allah Subhanahu wa taala qalu ta'irukum ma'akum aindukir in antum kaumu musrifun. Ini mereka mengatakan Ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya kemalangan kalian itu bersama dengan kalian. Ain dukirtum, ain dukirtum. Apakah dengan kalian memperingatkan kami? Ya, bal antum kaum muslimun. Bahkan kalian adalah kaum yang berlebihan. Disebutkan di Fatul Masjid di sini. Ain dukirtum min ajli anna dakarnakum wa amarnakum bitauhidillah jadi dengan sebab kami memperingatkan kalian terhadap permasalahan tauhid. Ini demikian. Jadi mereka orang-orang yang mengingkari para rasul waktu itu beranggapan bahwa kemalangan demikian juga kesialan itu karena mereka itu diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya mereka para rasul-rasul itulah kemudian terjadi kesialan. Ya, maka disebutkan di situ bahwa itu semua bukan karena para rasul. yang musibah itu karena sebab kemaksiatan mereka sendiri. Dan Allah berkehendak untuk kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Jadi ta'irukum ma'akum. Jadi mereka mengatakan bahwa kesialan itu bersama dengan kalian. Sebutkan bahwa semuanya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sesuatu pun yang kemudian Eh, di situ memberikan kesialan tidak. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nanti akan disebutkan tidak ada penyakit itu yang dia itu menular dengan sendirinya, tidak ada. Demikian juga tidak ada kemudian kesialan dengan sebab burung itu dia berjalan ke arah kiri. Demikian juga bukan karena suara burung gagak kemudian ada yang mati. Demikian juga sofar tidak karena bulan sofar kemudian terjadi di situ kemalangan, bencana dan sebagainya. Atau mungkin menurut mereka bulan Muharram tidak boleh di situ adanya pernikahan sehingga terjadi di situ bencana dan sebagainya. Semua tidak. Semua itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berikutnya boleh sebutkan di sini, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Akhrajahu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. <clears throat> La adwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tidak ada adwa. Adwa disebutkan di Al-Mukhid, intiqalul marad minal marid ila sahih. Berpindahnya marad. Berpindahnya penyakit minal marid dari orang yang sakit ila sohih pada orang yang sehat. Di sini Nabi menyebutkan tidak ada. Tidak ada berpindahnya penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Ya, nanti akan disebutkan Faro minal majnun minal majnun kafaro minal asad. Ya, nanti akan disebutkan tentang hadis itu. Ya, untuk engkau berlari dari orang yang dia itu sakit lepra, ya, ini sakit kulit, sebagaimana engkau lari dari apa? Dari singa. Ada di sini Nabi menyebutkan tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang dia itu menular. Maksudnya adalah apa? Tidak tidak ada yang dia itu berpindah dengan sendirinya. Demikian nanti akan disebutkan di di dalam syarat. La adwa, jadi tidak ada berpindahnya penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Walatiyaroh. roh Demikian juga tidak ada kesialan. Tadi dengan memperhatikan burung tadi. Walahama. Disebutkan hamah. Al-hamah. Di situ ada dua tafsir. Yang pertama adalah bisa ditulis hamah anha tayron ma'rufun yusbihun buha buha ini buma. Burung yang dia itu mirip dengan burung gagak atau semisal itu. Nasimul Arab anahu idza kutil kotil yani mereka menyangka orang-orang Arab kalau ada seseorang yang dibunuh. Ya. Idha al kotil al kotil di sini yani al maktul Apabila yani kutila al kotil terbunuh orang yang dibunuh. Maka disebutkan tulangnya itu ya berubah menjadi burung ini. Kemudian dia terbang, kemudian dia berteriak. Sampai kemudian dia mengambil orang yang telah menyakiti dia itu. Ya, demikian. Sebagian ber, berprasangka bahwa burung itu adalah ruh. Ruh dari apa? Ruh dari orang yang dibunuh itu. Kemudian nanti dia akan menuntut balas kepada orang yang membunuhnya. Ya, demikian. Jadi walahamah tafsir yang pertama adalah tadi. Burung ini tadi akan mendatangi orang yang membunuhnya, ya, kemudian akan membalas dan sebagainya. Menurut mereka seperti itu. Pendapat yang kedua adalah ya pendapat yang pertama tadi. Jadi burung itu adalah sebagai berpendapat itulah rohnya orang yang dibunuh itu yang nanti akan apa? membelas ya orang yang telah membunuhnya itu. Sedangkan mana yang kedua adalah alhamdulillah di sini adalah burung yang diketahui, ya seperti burung tadi juga. Lakin nahum amun nabiha, tetapi mereka merasa merasa sial dengannya. Kalau tadi karena terjadi pembunuhan. Kemudian burung ini tadi akan menuntut balas terhadap orang yang bunuhnya itu. Kalau yang kedua ini adalah bentuk seperti yang pertama tadi, atiyarah, yaitu apa? Merasa sial dengannya. Faida wafat ala baiti ahadihim apabila kemudian burung ini ada di rumah salah seorang di antara mereka, orang-orang Arab itu, orang-orang dulu itu, maka kalau dia itu berbunyi burung ini, maka itu menunjukkan akan apa? Akan ada yang mati. Inna aku bihil yang mut Ini akan terjadi akan terjadi kematian di situ. Wa itu anna ada dalil kurbi ajalihi. Mereka menyangka bahwa ini adalah adanya burung ini tadi yang dia itu teriak di rumah orang tersebut menunjukkan akan dekatnya kematian dia. Maka di sini Nabi SAW beliau menafikan atau meniadakan hal tersebut. Tidak ada itu semua. Tidak ada keyakinan seperti itu. Walahamah tidak ada kemudian kemudian dengan suara burung gagak ya atau burung hantu itu kemudian apa terjadi ini dan itu ada kematian atau akan membunuh orang yang yang membunuh dan sebagainya. Wala sofar. Kemudian juga Nabi mengatakan wala sofar. <clears throat> Sebutkan sofar di sini maknanya sebagian mengatakan itu adalah inahu syahrul sofar yaitu bulan sofar. Ya, setelah Muharram, Muharram sofar. Kalau menurut kita Muharram kemudian safar kan demikian. Rabiul awal, Rabiul akhir, Demikian juga bulan Muharram, bagaimana kita perhatikan. Biasanya orang mempunyai hajat ketika bulan Zulhijjah itu, ya, bulan haji itu banyak sekali. Kalau sudah mepet, ya, atau sudah masuk di bulan Muharram, mereka meninggalkan. Tidak ada hajatan di waktu itu. Demikian juga mereka berpendapat di bulan Safar juga seperti itu. Ya, mereka ya tasya'amun merasa sial. Wala siyama nikah, apalagi ketika apa? Ketika nikah. Sebutkan Aisyah radhiyallahu beliau menikah di di bulan itu dengan Nabi SAW ini bulan Sofar tersebut. Maka di sini ditiadakan di dalam syariat kita. Tidak ada itu. Semua bulan itu adalah semua adalah bagus. Tidak ada kemudian merasa, merasa, merasa sial dengannya. Mana yang kedua adalah innahu da'un bil batan yusiful ibil oyantakilu min, min ba'ir ila ila akhor Mana yang kedua? Sofar ini adalah da penyakit di perut yang menimpa ibil, unta kemudian berpindah dari unta kepada unta yang lain. Maka di sini ditiadakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seperti itu, tidak ada. <clears throat> Kemudian zada muslim ditambahkan oleh Imam Muslim wala nau wala gul. Tidak ada nau juga. Disebutkan yakni mana nau di sini itu adalah wahidun al anwa. Ini salah satu dari anwa. Apa itu anwa? mana zilul komar. Gugusan-gugusan komar. Bulan. Ada berapa itu wayasaman? Wa isruna manzilah. Ada puluh 28 gugusan. Ya, mereka menganggap seperti itu. <clears throat> Kalau manzilah laha najmun, maka di situ setiap gugusan itu ada bintang-bintang. Ya, dan itu berputar di, di setiap tahun. Maka mereka meyakini bahwa kalau kemudian bintang ini maka sial tidak boleh melakukan usaha padanya apabila kemudian di bintang ini juga atau gugusan dari bulan ini tadi maka tidak boleh melakukan ini dan itu maka di sini ditiadakan di dalam syariat kita <clears throat> disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin di sini bahwa e, fi wasnil jazirah di jazirah Arabia yakunu ayam syita ya Amaknya ayyamu sayf motor. Jadi terjadinya hujan itu biasanya ya di Arab itu adalah di hari-hari syita, musim dingin. Adapun di musim panas disebutkan tidak ada hujan. Adapun mereka itu apa? Yatasya amun merasa sial dengan dengan bintang-bintang ini, demikian juga gugusan-gugusan bulan ini, ya. Kemudian merasa kalau kemudian ada bulan ini, maka nanti di situ apa terjadi bencana dan sebagainya. Maka ini juga ditiadakan di dalam syarat kita. <clears throat> Kemudian wala gul. Nabi menyebutkan berikutnya adalah wala gul. Gul di sini adalah gaul yaitu jam, jamak dari gaulah. Ya, gaulah au gualah. Kenapa annaha tuhabilul insan? Karena me, menakut-nakuti manusia. Maka di sini juga ditiadakan. Bagaimana ini? Adapun di dalam Fathul Masjid disebutkan langsung wa jinsun minal jin wa syaitin. Gul di sini adalah jenis dari jenis-jenis setan. Ya, disebutkan bahwa orang Arab waktu itu menyangka kalau dia di suatu hutan atau mungkin di suatu padang pasir umpamanya, ya, talawana talawunan fi syata, maka mereka melihat bentuk-bentuk bermacam-macam. Pokoknya yang menakutkan. Disebutkan oleh Sang saimin di Qol Mufid, mereka apabila safar ya au bu atau pergi yaminan au shimalan talawanat lahum syaitin. maka syaitan itu menggambar-gambarkan ya di situ mungkin gelapan atau mungkin bahkan apa bentuk-bentuk mufazaah wa mukhifah sesuatu yang mengagetkan dan menakutkan fatad qulu fi qulubihim ar-ra'ib wal maka timbul pada hati mereka itu rasa takut demikian juga cemas ya macam-macam ini semua intinya adalah menimbulkan rasa sedih kepada seseorang maka ini semua ditiadakan di dalam syariat kita. Tidak ada ini semua. Tidak boleh untuk kemudian kita membatalkan urusan kita itu karena hal-hal ini tadi. La adwa, tidak ada penyakit yang dia itu menular, menular dengan sendirinya. Wala tidak ada kesialan dengan melihat burung. Walahamah demikian juga tidak ada kesialan dengan mendengar suara burung hantu. Atau burung gagak. Nanti ada yang mati dan semisalnya. Itu masih ada sampai sekarang. Keyakinan-keyakinan seperti itu. Wala sofar, demikian juga tidak ada sial. Ketika seseorang itu melakukan hajat di bulan sofar. Atau penyakit, tadi semak penyakit yang ada di perut e, onta. Kemudian berpindah penyakit itu. Membuat kematian dan sebagainya. Tidak ada nau juga. Bukan karena bintang ini dan itu kemudian terjadi kesialan. Walahul demikian juga tidak ada di situ kemudian setan itu menakut-nakuti mungkin dengan bentuknya ini dan itu Walaupun mungkin seorang yang tergambarkan seperti itu, tetap dia untuk berjalan. Ya. Karena hal seperti ini tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya untuk kemudian ditinggalkan. Demikian perlu sebutkan hadis ini di dalam bab ini. Kemudian berikutnya wala walahuma disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. An Anas dari Anas Malik radhiallahu anhu Kala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir mirip dengan hadis tadi. La adwa wala Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala Demikian juga kesialan dengan apa? Dengan burung. Wa yujibuni al-fa'al. Dan menyenangkan aku, menggembirakan aku al-fa'al. Kalau para sahabat mengatakan, wa mal fa'al, apa itu fa'al? Kalau maka Nabi SAW, beliau mengatakan al-kalimah atau ibah, ucapan yang bagus. Itu. Jadi beliau suka ucapan-ucapan yang bagus. Ketika mendatangi seseorang yang sakit mengatakan, ya salim, wahai orang yang selamat, ya wahai ya sahih, wahai orang yang sehat. Demikian. Mendoakan kebaikan, walaupun sekedar dengan ucapan. Akan timbul pada diri dia itu optimis, ya. Demikian juga usnudon, berbaik sangka untuk sembuh. Demikian yang disukai oleh Nabi SAW. Bahkan untuk kita melawan, melawan. Kalau ada perasaan umpamanya mata kita kedip-kedip, ya atau sebagian orang terinjilan dan sebagainya, maka seperti ini hendaknya khusnudon. Mungkin tangan-tangan kita gerak-gerak dan sebagainya malah kita ya ini menyangka, insya Allah kita berhasil. Insya Allah ini tanganku malah akan memegang uang yang banyak. Demikian. Khusnudon dilawan perasaan-perasaan seperti itu. Atau tidak dianggap sama sekali. Karena seperti ini apa? Mengurangi tauhid. Tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Tawakalnya malah kepada burung-burung ini tadi. Ya, bisa dia keadaan yang pertama tadi itu apa meninggalkan itu semua. Ini dia tidak jadi berangkat meninggalkan apa yang dia inginkan. Ya, padahal ayat menyebutkan Faidah azamta fatawakal ala Allah. Kalau engkau telah mempunyai keinginan maka bertakwalah. Ya ini bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang dia merasa tato tatoyir tadi merasa sial meninggalkan hal tersebut dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Atau keadaan yang kedua lebih ringan, tapi juga mengurangi tauhid dia, yaitu apa? dia melaksanakan pekerjaan dia itu, berangkat juga, tetapi apa? Diri dia masih terpengaruh dengan hal tadi. Membuat dia sedih, membuat dia tidak bersemangat, dan sebagainya. Lalu bagaimana seorang yang eh, hendaknya punya tauhid yang bagus, di situ Nabi menyebutkan tidak ada ini, ini semua. Ya, dihilangkan itu semua, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyukai al-fa'al, ya, yaitu apa? Kalimat yang bagus, ucapan-ucapan yang bagus, ya demikian juga uh, hal-hal yang bagus yang yang didengar <clears throat> itu bukan di Fatul Majid di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala <clears throat> Laisa fil bil fa'al tidaklah seseorang yang dia itu merasa senang dengan fa'al tadi, husnudzon tadi, wa mahabbut wa mahabbatihi demikian juga menyukai fa'al ini minasyirik. Syai'un minasyirik dari kesyirikan tidak. Seseorang yang dia itu yakni husnudzon demikian juga berbaik sangka, demikian juga optimis, itu tidak mengurangi syirik dia sama sekali. Badzalika ibadah an muqtada tabi'ah. Bahkan itu menunjukkan tabiat dia seperti itu. Asal seorang itu seperti itu, optimis. Wa mujibul fitrah al-insaniyah. Itulah fitrahnya seseorang. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sebagaimana Nabi SAW beliau ya kubiba ilaihi anisa wa tib. Beliau menyukai perempuan demikian juga tip yakni minyak wangi bahkan al-ibu al halwa wal asal beliau menyukai suatu yang manis demikian juga al asal madu sebagaimana dalam hadis Aisyah mutafaqun alaih syarat anha wa ibu khusnul saud bil Quran beliau menyukai bacaan yang bagus ketika membaca Al-Quran beliau suka suara yang bagus ketika uh, membaca Al-Quran wal adzan Ya, demikian juga adan Yastami ilahi, bahkan beliau mendengar sahabat-sahabat yang punya suara yang bagus. Wa yahibu ma'alil akhlak, beliau menyukai akhlak-akhlak yang mulia wa kama wa makarimu demikian juga kepribadian yang bagus. Demikian. Ya, itu disukai al-fa'alin tadi. Berikutnya hadis ya wali Abi Dawud sebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala Hadis ini juga disebutkan di Quran eh, Quratul Iyun Wahidin ya kita baca Wali Abu Dawud disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala bisa nadin sahih dengan sanad yang sahih. An Uqbah bin Amir dari sahabat Uqbah bin Amir. <clears throat> Hadis ini diperbincangkan ya yang benar ulama alam bahwa di sini adalah dhaif. Hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud ini hadis Uqbah bin Amir. Sebab dhaifnya kenapa? Di situ ada Habib bin Abi Thabit. Ada rawi namanya Habib bin Abi Thabit. Beliau adalah seorang mudalis. Yang mudalis dalam ilmu hadis itu mengucapkan dengan kalimat an. ini biasanya e, tidak menjelaskan bahwa dia mendengar dari gurunya atau tidak. Demikian juga sebab yang kedua di sini dikatakan doa karena ya, Urwah bin Amir mukhtalafun fi subhatihi. Terjadi perselisihan apa apakah dia itu sahabat atau tidak dan dirojikan dia bukan seorang sahabat. Oleh karena itu dari sini adalah doa. <clears throat> Sebukan dalam uh, buku yang lain bukan Uqbah bin Amir tapi Urwah bin Amir ya itu yang benar itu Urwah bin Amir. Jadi di sini adalah doa. <clears throat> Apa hadisnya? Wala beliau mengatakan, Zukirat at-tiyarah indah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan masalah tiarah ini di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi mengatakan asal wa al-fa'al. Yang paling bagus itu adalah fa'al. Tadi husnudzon tadi. Wala taruddu musliman. Sesungguhnya tiarah ini tidak membuat seorang muslim itu pergi atau apa mempengaruhi diri dia ya tidak berpengaruh terhadap seorang muslim seperti itu tidak ada pengaruhnya melihat burung atau mendengar suara burung atau yang tadi disebutkan tidak berpengaruh bagi seorang muslim tidak membuat itu kembali untuk tidak meneruskan perjalanannya ahadukum ma yakrahu apabila salah seorang kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai, fal hendaknya dia mengatakan Allahumma la ya'ti bil hasanat anta. Ya Allah tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali engkau. Wala yadfa'u sayyi'at, tidak ada yang menolak kejelekan-kejelekan illa anda, kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bik, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Tapi ya di sini tadi dhaif. <clears throat> ya bismillah saja ya, kalau kita mau melakukan perjalanan, melihat ini atau mendengar ini, bismillah berangkat. Ya, adapun kemudian mengucapkan dengan ucapan ini tadi, dikir ini tadi atau doa ini tadi adalah dhaif tadi hadisnya. <clears throat> Berikutnya, Wani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun ini sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. sirkun, syirkun, arah syirkun. Hadis ini sahih ya. Hadis ini disebutkan oleh saya Mukbil di Sahih Musnad. Dari sini sahih. Nabi SAW beliau mengatakan Atiyarah merasa sial dengan burung itu adalah kesirikan Atiyarah sirkun Mengulang dua kali Atiyarah itu adalah kesirikan Ya, tidak boleh seperti itu. Kita meyakini karena burung ini kemudian kita tidak jadi berangkat ataupun kita berangkat kemudian hati kita menjadi apa? Menjadi sedih, tidak semangat. Maka seperti ini adalah kesirikan Ya oleh karena itu dimasukkan di dalam bab ini. Tidak boleh ada perasaan pada diri kita. Kalau itu adalah apa? akan mengurangi usaha kita atau menggagalkan, menggagalkan usaha kita tidak tidak ada seorang yang muahidin tidak ada kemudian ada perasaan diri dia itu seperti itu berjalan berat berjalan tidak ada pengaruh ini dan ini tidak. Wa ma minna illa dan tidaklah di antara kita illa yang disebutkan ada terbetik perasaan itu. Tidaklah kita ada terbetik kadang oh injak demikian kan. Walakin Allah tapi ini disebutkan ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ucapan siapa? Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Jadi tidaklah kita kecuali terbetik harus seperti itu. Walakin Allah yudhibuhu bitawakul. Akan tetapi Allah SWT menghilangkannya dengan tawakal kita kepada Allah SWT. Hilang perasaan-perasaan itu ya mungkin terbetik ya, tapi dilawan seperti itu. Tidak ada pengaruhnya pada diri seseorang yang dia bertauhid kepada Allah swt. wa Ada nah, di sini wajala akhirahu min qoli lima Mas'ud yang disebutkan bahwa ini akhir dari ucapan tadi itu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian. <clears throat> Bahasa sorry sharih ati orang wa anha min asyirik. Sebutkan di Quratu e, Qurratu Uyunil Wahidin, Quratu Uyun yakni kebahagiaannya para orang yang yang bertauhid. Yani indahnya di mata orang-orang yang bertauhid. Beliau menyebutkan hadza sharihun fi tahrim at Ini jelas tentang haramnya tiarah ini. Wa anha min dan itu termasuk dari syirik. Lima fiha min ta'alluqil qalb bi ghairillah. Karena adanya keterikatan hati dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu pada diri kita. Itu adalah kesyirikan. Ya, kita lawan. Ya, bahwa itu adalah syirik. Kita harus menjauhi syirik. Kalau kemudian kita mempunyai e, eh, pemahaman demikian ataupun terbetik pada diri kita seperti itu kita teruskan, maka kita terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada dosa, berarti dosa besar. Walaupun mungkin cuma terbetik di dalam hati kemudian kita merasa sedih dengannya, itu berarti bentuk kesyirikan, dilawan. Kita meyakini seperti itu. Insya Allah termasuk yang mendorong untuk kita meninggalkan kemaksiatan itu. Oh, berarti kalau aku merasa ini dan itu berarti ini malah mengurangi tauhidku, malah aku terjatuh pada syirik. Itu termasuk dosa besar. Maka seperti itu lebih mudah kita untuk menjauhi hal seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya <clears throat> Wali Ahmad, sebuah oleh Imam Ahmad yang taala min hadis Ibn Amr yani Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma nah di sini juga doif. Di situ ada Abdullah bin Lahiyah, Ya, di sini doif, di situ ada Abdullah bin Lahiyah. <clears throat> Jadi demikian, jadi di sini doif. Walaupun sebagian ya sebagian ulama menyebutkan bahwa di sini adalah Hasan dengan yang lainnya. Karena di situ ada riwayat yang dibawa oleh Ibnu Sunni, demikian juga uh, <clears throat> ya Zawaid Imam Ahmad, Imam Tabrani, ya semua Imam Tabrani juga. Sehingga sebagian mengatakan di sini adalah Hasan dengan yang lainnya. Tetapi ulama ini doib karena itu ada Abdullah bin Dayyah. Semua Imam Ahmad dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu <clears throat> bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Man raddathu atiyarah an hajatihi." Barang siapa yang kesialan itu dengan dia melihat burung itu membuat dia itu kembali, tidak meneruskan perjalanannya. An hajati dari keperluannya, fakat asyrafa maka dia telah syirik. Ya, seperti hadis tadi. Maknanya bermirip. Seorang menginginkan suatu perjalanan, kemudian melihat burung, kemudian membatalkannya. Maka ini perbuatan syirik. Qalu fama kafaratu dalik Mereka mengatakan apa kafarahnya? Wahai Rasulullah. Qala maka Nabi mengatakan antakul engkau mengatakan. Ya, kalau kemudian terjatuh kepada perbuatan dosa ini tadi, ya terpetik pada dirinya dia merasa sedih dengannya maka kafarahnya taubatnya adalah mengatakan Allahumma la khaira ila khairuk ya Allah tidak ada kebaikan kecuali dari kebaikan darimu wala khaira ila khairuk tidak ada kemalangan kecuali dari kemal kemalangan dari engkau ya Allah ya wala ilaha ghairuk tidak ada sembahan kecuali engkau ya tapi ya di sini baik <clears throat> kemudian berikutnya walahu <clears throat> Ini juga dhaif, lebih dhaif lagi. Walahu ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi hadis ini kemudian juga sebelumnya dhaif ya. Walahu min hadis Al-Fadl bin Abbas. Suara Imam Ahmad dari hadisnya Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Kalau Nabi SAW beliau mengatakan, Inna maktiyarah ma'amdoka awrodaka. Sesungguhnya tiaroh, ya engkau merasa sial dengannya, itu adalah apa yang membuat kamu itu berjalan atau membuat engkau ini tidak jadi berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang namanya tiaroh itu kalau kita melihat seekor burung namanya kemudian kita terpengaruh dengan gerakan burung itu, dengan kita berjalan atau kita tidak jadi berjalan, maka itu adalah tiaroh sama saja. Lalu bagaimana kita? Ya tidak memperdulikan itu sama sekali kita berjalan atau safar atau meneruskan pekerjaan kita dengan memperhatikan burung itu ketika dia ke arah kanan, itu juga tiaroh. Demikian juga kita tidak jadi bekerja karena melihat burung itu ke arah kiri, itu juga tiaroh. Ini semua adalah apa? Bersandar dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian disebutkan e, akhir hadis yang dibawakan di bab ini. Kemudian tadi kita sebutkan <clears throat> bagaimana di situ hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa untuk kita lari dari orang yang sakit, ya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan, ya, yang disahih. Yani Nabi SAW beliau mengatakan, Farra minal majdum, firaraka minal asad lari dari orang yang sakit lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Ya, demikian. Bagaimana di sini menunjukkannya? Disebutkan di sini oleh Syaikhul ini Hadis ini menyebutkan isbatul taksir. Memang di sini menunjukkan ada di situ adanya pengaruh. Ya. Lakin taksiruha Laisa amran hatmiyan, tetapi pengaruhnya itu bukan suatu yang pasti. itu takunu ilatan fa'ilah, bukan dari sisi yakni dari sisi bahwa dia itu adalah sebab yang utama. Ya. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil firar dan Nabi SAW memerintahkan untuk kita jauh ya dari orang yang sakit uh, kulit ini tadi. Wa ala yuridu mumrid ala musih. ini agar tidak berhubungan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Mimba bi janubil asbab, la mimba bi ta'thiril asbab binafsiha. nafsiha. Dari siapa? Dari sisi menjauhinya sebab, bukan dari sisi bahwa sebab itu adalah berpengaruh sendirinya. Jadi inilah jamak atau mengumpulkan hadis ini. Ya, jadi kita di sini kan membahas Nabi mengatakan tidak ada adua, tidak ada penyakit menular. Tetapi di situ ada hadis juga yang sahih Nabi menyebutkan untuk kita lari dari orang yang sakit lepra itu, sakit e, kulit yang menular itu, ya, menurut mereka mengatakan seperti itu, sebagaimana kita lari dari apa? Dari singa. Apakah berarti maksudnya bahwa dia itu menularkan penyakit? Jawabannya adalah apa? Untuk kita menjauhi sebab untuk kita menjadi sakit. Bukan berarti bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Ya, demikian jawabannya. Jadi bukan itu Kemudian penyakit itu adalah menular dengan sendirinya tidak, tetapi itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini eh, dari jamak seperti ini maka bisa terkumpul dua hadis yang sahih ini tadi. Dua-duanya adalah sahih. <clears throat> Hadis tadi wa firra minal mazlum kama tafir minal asad ini disebutkan oleh Imam Ahmad ya demikian nah di sini adalah sahih sebenarnya Imam Ahmad Semoga dari hadis Abdullah bin Umar, demikian juga yang lainnya. Hadis Abdullah Adwa, dan sebagainya. Jadi demikian kita menjamaknya. Jadi ucapan Nabi SAW tidak ada adwa, yakni penyakit yang menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Adapun kemudian dengan seseorang itu bergaul dengan e, orang yang dia itu sakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia apa? bisa kemudian terkena penyakit tersebut. Ya ini demikian. Kemudian juga beliau misalkan di situ wa kadzalika taun wal kulira. Ini penyakit taun demikian juga penyakit kolera. Ya. Maka seperti ini juga. Kadang suatu negeri orang ini sakit, kemudian yang lain juga sakit. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Berarti tidak ada kemudian penyakit itu menular dengan sendirinya. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Dan kita diwajibkan untuk apa? Mencari sebab untuk tidak berkumpul dengan orang yang dia itu dalam keadaan sakit. Walaupun juga disebutkan bahwa Nabi SAW pernah beliau waktu itu makan bersama dengan apa? Bersama dengan orang yang sakit sakit ya ini penyakit kulit ini tadi. Cuma para ulama apabila kemudian seseorang mempunyai ya ini tawakal ya yang tinggi maka tidak mengapa. Sebutkan kalau Nabi SAW waktu itu beliau aku biar di masjid beliau memegang tangan orang yang sakit lepra ini. Fadfalah ma'hu fil qas'ah memasukkan tangannya itu di tempat makan bersama itu, di nampan itu. Semua kalau kemudian Nabi mengatakan, kul bismillah, sekotan bila, wa ali, alaih. Makanlah dengan mengatakan bismillah, sikoh dengan Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Boleh seseorang ya Wa amma idza ya tawakkal ala Allah, kalau kuat tawakal dia kepada Allah, wal iman bi qadarillah wa qadarih, beriman kepada takdir Allah, ya. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. qaw ya nafs ala mubasharati ba'di hadil asbab, maka kuat diri dia untuk menghadapi sebab-sebab ini tadi. Iktimad dan Allah bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan contoh-contoh oleh eh, Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fatul Masjid ini, ya disebutkan di sini bisa ditulis Wahyu dari an Umar sebutkan Umar melakukan itu itu juga makan bersama dengan orang yang sakit ini tadi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga Abdul bin Umar demikian juga Salman Al Farisi Wanadi nadhiru dzalik tidak semisal itu apa maru'i an Khalid bin Walid sebutkan Khalid bin Walid waktu itu min aklisum makan racun jadi beliau makan racun waktu itu Sarannya adalah sahih ya Wamin juga sebutkan Masyu saat bin Abi Waqqas Saat bin Abi Waqqas waktu itu apa berjalan Alamat dari bahar di lautan. Ya, sebutkan bisa ini terkenal ya ketika perang apa? Odisiah. Bertanya pada pasukannya apakah kemarin bermaksiat dan sebagainya tidak. Kemudian beliau pun berjalan dengan pasukannya di atas apa? Di atas laut dan berjalan. Sebutkan di dalam e, pembahasan e, tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karomah karomah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Muslim Al-Qaulani disebutkan seperti itu juga. Berjalan di atas lautan. Nabi Ibnu Rajab di Lataif al marif Ya demikian. Ini karena yakin kemudian mereka pun berjalan di atas apa? Di atas lautan waktu itu, di atas sungai. Kemudian berikutnya juga pembahasan berikutnya <clears throat> bahwa Nabi SAW beliau menyebutkan ya di dalam saya Muslim hadis bukan lima Muslim bahwa Nabi SAW beliau menyebutkan Asyum fi salas fil mar'ah wa dabah wa dar. Asyum kemalangan itu di tiga perkara. Fil mar'ah di istri perempuan, wa dabah demikian juga kendaraan. Wa dar demikian juga rumah. Bagaimana ini? Ya. Ini juga telah lewat di dalam bahasan kita di uh, Riyadhus Imam Nawawi menyebutkan di bab bab an-nahyi an tatayur, larangan tatayur. Beliau menyebutkan tentang hal ini. <clears throat> Hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan la adwa wa la tiyara tidak adwa tidak ada tiyara wa in kana kalau kemudian ada kemalangan yang dalam sesuatu fafidar maka di di dalam rumah. Kalau ada malang kemalangan ya bencana dan sebagainya atau kalau istilah tadi kesialan itu maka itu terjadi di rumah di rumah yang dia miliki. Wal ma'ah istri yang dia miliki, wal faras demikian juga kendaraan. Di mana Rasulullah ingin di sini? <clears throat> di sana dia disolihin. Padahal ini tiga perkara yang sering kita apa? Ber, ya ini ber, berkumpul dengannya kan? Sebutkan di sini wal makna Anak hadhi salasah ya aktar ma yakunu murafaqah lil insan. Tiga perkara ini, inilah yang kebanyakan seseorang itu bersahabat dengannya. Al mar'ah zawjuha, perempuan itu istrinya, wadar baituhu, Rumah itu rumah itu tempat tinggalnya. Wal koros kuda itu markubu kendaraan dia. Kalau sekarang apa disebutkan ini sayyarat, mobil-mobil atau kalau kita ya motor. Wadi di salah salasa ya yakunu fiha Tiga perkara ini kadang-kadang di dalamnya itu ada shum kemalangan. Ini menurut apa? saya ini Tadi ucapan ucapan Ibnu Qayyim eh, tidak seperti itu. Tapi hampir mirip eh, penjelasan mereka. dan tadkhulul mar'a 'ala al-insan yatasawwajuha kadang-kadang seseorang menikahi seorang perempuan wala yajid illa nakat wa minha. Tidak dia dapati kecuali apa? Kesulitan dan kelelahan. Wadar yakunu fiha syu'um wa yadik sadruhu. Rumah kadang-kadang malangnya itu apa? Dia itu menjadi sempit hatinya. Wala yatasi wa yamilu minha. Bosan, tidak merasa luas. Wal faras alan laisa markubuna. Adapun kuda itu sekarang laisa markubana, bukan itu kendaraan kita. Walakin marku bana asyarat. Akan tetapi kendaraan marku buna kendaraan kita itu adalah mobil-mobil. Kalau kita ya motor-motor. Batu saya yakunu fiha syum. Sebagian kendaraan itu, sebagian mobil itu dalam badan di dalamnya itu ada syum kemalangan ya. di hawadisuha Wakara buha. Banyak apa? kecelakaan atau banyak rusaknya, bocor sedikit bocor mesinnya, mogokan dan sebagainya. Wa insan minha. Kemudian seorang merasa malang dengannya. Lalu bagaimana? Ya untuk kemudian apa? Di dijual kemudian diberikan yang lain. <clears throat> demikian juga rumah dan sebagainya disebutkan demikian. Walaupun di dalam sabar ya di situ bagus ya, untuk kemudian sabar seorang di dalam hal tersebut. <clears throat> Adapun Syekh yakni Ibnu Qayyim rahimahullah Beliau memberikan penjelasan yang yang lain ya. Beliau mengatakan kalau Ibnu Qayyim rahimahullah bukan di Fathul Majid di sini. Ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam Nabi mengkabarkan tentang kemalangan ini, kesialan ini di tiga perkara ini laisa fi isbat atiyarah allati nafaha Allah. Bukan berarti menetapkan atiyarah kesialan yang Allah telah meniadakannya. Bukan berarti di sini berarti ada ini kesialan demikian. Beliau mengatakan wa inna ma ghayatuhu anna Allah Subhanahu wa qad minha ayanan mas'umah ala man qarabaha. Jadi kadang-kadang Allah menciptakan yang paling tingginya saja mana itu adalah Allah kadang menciptakan hal-hal yang dia itu adalah apa mas'umah ada kemalangan di situ bagi orang yang mendekatinya ya demikian bukan berarti memang itu adalah sial tidak sama, sama sekali tapi dengan mendekatinya dan semua itu adalah dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Ada tiga perkara itu. Berarti untuk kalau kemudian mendapati motor sering mogok yang umpamanya, kalau bisa diperbaiki, kalau memang sering seperti itu, ya kenyataannya seperti itu ya bagaimana e, untuk kemudian dijual diganti dengan yang lain. Kan demikian. Hmm. demikian juga rumah. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan taala. Soal demikian kita membaca kabar